Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Syadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi وسلم تسليما كثيرا أما بعد Ikhwani Fiddin kaum muslimin yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada kajian kita kemarin telah kita baca hadis yang ke-76 dan sudah kita sebutkan atau bacakan sedikit penjelasan Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Kemudian kata beliau melanjutkan penjelasan dari hadis ini. Thumma innahu sallallahu alaihi wasallam ba'dama awsa bi kitabillahi fi hajjatil wada' allati wada'a fiha an-nasa Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau memberi wasiat dengan kitabullah agar berpegang teguh dengan kitabullah Al-Quran yang tentunya tercakup pula di dalamnya as-sunnah hadis pada peristiwa haji wada yang beliau menyampaikan di sana pesan-pesan terakhir tuwfiya ba'daha alaihi salatu wassalam maka Rasulullah setelah itu wafat. فهذه الخطبة التي خطبها هي آخر خطبة خطبها مع خطبة غدير خم khutbah ini merupakan khutbah terakhir yang beliau sampaikan bersama dengan khutbah di Ghadir Khum di mana kedua khutbah tersebut mirip-mirip. Di mana dalam dua khutbah tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi wasiat agar berpegang teguh dengan Kitabullah. Wasirru fi tikrari hadhihi alwasiyati wallahu a'lam dan rahasia diulang-ulangnya wasiat tersebut wallahu a'lam kata Syekh karena beliau merasa sudah semakin dekatnya ajal maka beliau pun mengulang-ulang wasiat agar berpegang teguh dengan kitabullah dan ini termasuk tergolong kasih sayang beliau kepada umatnya dan nasihat beliau kepada mereka, kepada umat ini. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam kemudian kata Syekh dalam lanjutan penjelasannya dan ucapan Rasulullah wa antum tus'aluna anni dan kalian akan ditanya tentangku ini sama seperti yang terdapat dalam firman Allah dalam suratul A'raf ayat yang ke-6. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ Benar-benar kami akan menanyai orang-orang yang Rasul diutus kepada mereka, yakni umat mereka akan ditanya walanas alandal mursalin dan kami pun benar-benar pasti akan menanyai para rasul itu. Maka kata Syekh, "Fallahu jalla wa ala yas'alul umama yaumal qiyamati." Allah akan menanyai umat-umat, setiap umat di hari kiamat. Apakah rasul-rasul yang diutus kepada mereka telah menyampaikan dakwah menyampaikan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ahlul iman, orang-orang yang beriman, mereka akan menyatakan betul Rasul telah menyampaikan bimbingan kepada kami, menyampaikan arahan kepada kami. Tetapi ahlul kufur orang-orang kafir mereka akan mengatakan maja'ana min basyirin wala nadhir sebagaimana dalam Al-Maidah ayat ke-19 tidak ada datang kepada kami seorang pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan tidak ada seorang pun rasul yang datang kepada kami menyampaikan wahyu dan syariat Allah mereka mengingkarinya maka ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa antum tusaluna anni dan kalian akan ditanya tentangku. Yakni kalian akan ditanya sudahkah aku menyampaikan kepada kalian? Oleh karena itu para sahabat menjawab mereka sudah menyampaikan janji mereka kepada Rasulullah di mana mereka mengatakan nashhadu annaka kalba annaka qad ballaghta wa addaita wa nasahta kami bersaksi kami akan bersaksi ya Rasulullah bahwa engkau telah menyampaikan dan telah menunaikan tugasmu dan engkau telah memberi nasihat dan pada kalimat Qala bi isba'ihi as-sabbabah yarfa'uha ila sama. Kemudian beliau memberi isyarat dengan jari jebari beliau dengan jari telunjuknya diarahkan ke arah langit, diisyaratkan ke arah langit. Fihi isbat uluwillahi azza wa jalla di sini pada isyarat telunjuk Rasulullah ke arah langit. Ada sebuah faidah berupa penetapan sifat tinggi bagi Allah. Ketika beliau mengangkat jemarinya, ini sebagai isyarat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena beliau pun mengucapkan, Allahumma syhad, ya Allah saksikanlah. Maka di sini terdapat penetapan yang jelas tentang ketinggian Allah di atas makhluknya. Karena Rasulullah memberi isyarat ke arah ketinggian, ke arah langit. Lalu kemudian yang kutuha ilan nas. Ya'ni yusawwibuha ilal hadirin. Kemudian beliau mengarahkan telunjuk itu kepada para hadirin. Menunjuk yang hadir di situ sembari mengatakan Allahumma syhad salata marratin. Ya Allah, saksikanlah sebanyak tiga kali. Yaitu bahwa aku sudah menyampaikan arahan, bimbingan, menunaikan apa yang Allah perintahkan untuk disampaikan. Dan bahwasanya mereka telah mengakui bahwa aku telah menyampaikan kepada mereka Maka beliau mengatakan, Ya Allah saksikanlah. Agar tidak ada seorang pun yang mengatakan bahwa Rasulullah tidak menyampaikan syariat kepada umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin kaum muslimin yang semoga senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya Hadis yang ke-77 Topik hadis ini adalah an-nahyu an tarkil amali bi kitabillahi ta'ala. Larangan meninggalkan amalan dengan kitabullah ta'ala. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Ala innaha satakunu fitnatun قلت ما المخرج منها يا رسول الله قال كتاب الله فيه نبأ ما كان قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم وهو الفصل ليس بالهزل ما تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا تشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه هو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به من قال به صدق ومن عمل به أجرا ومن حكم به عدلا ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم رواه الترمذي وقال غريب artinya dari Ali radhiyallahu anhu beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya atau ketahuilah sesungguhnya akan terjadi fitnah. Aku berkata, lantas apa jalan keluarnya, wahai Rasulullah? Apa solusinya, wahai Rasulullah? Beliau berkata, kitabullah, Al-Quran. Di dalamnya ada berita tentang orang-orang sebelum kalian. Serta berita apa yang akan terjadi setelah kalian. Dan hukum di antara kalian. Dia adalah pemisah, bukan senda gurau. Tidaklah seorang yang sombong meninggalkannya dan berpaling darinya kecuali Allah akan membinasakannya. Dan barang siapa mencari hidayah petunjuk dari selainnya Allah akan menyesatkannya. Dia adalah tali Allah yang kuat. Dia adalah az-zikrul hakim. Dia adalah siratul mustaqim. Dialah yang hawa nafsu tidak akan tersesat bila mau tunduk kepadanya. Demikian pula lisan-lisan tidak akan rancu darinya. Tidak samar, sulit untuk mengucapkannya. Dialah yang para ulama tidak akan pernah puas darinya dalam membaca dan membahasnya. Dan tidak bosan orang yang selalu mengulang-ulangnya. Tidak pernah habis keajaibannya dialah yang jin ketika mendengarnya mereka berkata, sesungguhnya kami mendengarkan Quran yang menakjubkan. Ia membimbing kepada hidayah, kepada petunjuk, maka kami pun beriman kepadanya. Al-Jin ayat 1 sampai 2. Barang siapa berucap dengannya maka dia jujur. Yang mengamalkannya maka dia diberi pahala yang berhukum dengannya ia pasti akan adil dan barang siapa mengajak kepadanya ia akan diberi petunjuk kepada jalan yang lurus diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dan beliau mengatakan gharib gharib itu asing kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala hadis ini termasuk dari hadis-hadis yang disebutkan oleh penulis terkait wasiat dengan kitabullah telah didahului oleh hadis-hadis yang sahih terkait wasiat dengan kitabullah dan hadis ini telah dikatakan oleh Al-Imam Tirmizi rahimahullah sebagai hadisun gharib diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan juga yang lain tetapi At-Tirmizi mengatakan hadza hadisun gharibun ini hadis yang asing la na'rifuhu illa min sanad min hadzal wajh tidak kami ketahui kecuali dari sisi ini dari jalan periwayatan ini wa isnaduhu majhul sanatnya majhul jalur-jalur periwayatannya itu tidak dikenal tentang orang-orangnya sehingga secara kesimpulan ringkas bahwa hadis ini adalah hadis yang lemah hadis ini hadis yang lemah dia datang dari riwayat Al-Harith Al-A'war dari Ali bin Abi Talib. Sementara Al-Harith ini yang meriwayatkan dari Ali, orang yang diperbincangkan. Sehingga kalau dirafakkan, disampaikan bahwa sanatnya sampai kepada Rasulullah ini keliru. Yang benar adalah ini termasuk ucapannya Ali sehingga masuk dalam kategori hadis yang mauquf sampai kepada sahabat bukan kepada Rasulullah namun kata Syekh Al-Fauzan wa ma'nahu sahihun tuayyiduhu al-adillatul ukhra namun maknanya sahih dikuatkan oleh dalil-dalil yang lain kalimat ala innaha satakunu fitnatun kita baca penjelasan Syekh Al-Fauzan walaupun sudah disebutkan secara sanad hadis ini lemah. Namun ia dikuatkan oleh dalil-dalil yang lain, hadis yang lain. Ketahuilah bahwa akan terjadi fitnah. Ini adalah berita tentang bakal terjadinya al-fitan. Dan penjelasan tentang fitnah ini juga telah disebutkan Rasulullah dalam sekian banyak hadis yang sahih. Di antaranya apa yang disabdakan Rasulullah man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Siapa yang hidup di antara kalian sepeninggalku ia akan melihat perselisihan yang banyak. Perselisihan yang banyak itu bagian dari fitnah. Tapi bukan berarti seseorang melanggengkan perselisihan, pertikaian, dan perpecahan. Itu memang bagian dari sunnatullah secara kauni. Tetapi ketetapan Allah secara syar'i adalah perintah untuk melerai pertikaian, menyudahi perselisihan dan permusuhan. Tidak dilanggengkan, dipupuk, dipelihara perselisihan dan pertikaian itu. Hadis yang lain tentang fitnah Rasulullah menyebutkan dalam hadis Muslim dan yang lainnya Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muzlim. Bersegeralah beramal sebelum datangnya fitnah-fitnah. Yang datangnya seperti potongan potongan malam yang gelap. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Ada orang di pagi hari masih beriman, di sore hari berubah menjadi kafir. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Atau orang yang di sore hari beriman, pagi menjadi kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya dengan sedikit dari kesenangan dunia. Betapa cepatnya hati berbolak-balik bukan sekedar pilihan biasa terkait urusan duniawi, saya mau pergi ataukah tidak, mau makan ini atau makan itu. Beda pilihan, berubah selera, lah urusannya adalah iman dan agama. Maka kalimat ala innaha satakunu fitnatun, ketahuilah akan terjadi fitnah dan muncul fitnah. Sahih ja'at bihil ahaditsu as-sahihatu. Telah datang hadis-hadis yang sahih. Benar demikian adanya. Dan fitnah kata Syekh adalah bermakna ujian dan cobaan untuk menampakkan orang yang jujur imannya yang berpegang teguh dengan agamanya dari seorang munafik karena di saat fitnah itu datang, ujian demi ujian itu datang, akan terpisahkan dan terbedakan serta dinampakkan orang yang jujur dari orang yang munafik. Kama qala ta'ala sebagaimana Allah firmankan dalam suratul Ankabut ayat 2 sampai 3 Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun Apakah manusia menyangka mengira mereka ditinggalkan dan dibiarkan begitu saja menyatakan kami beriman padahal mereka belum diuji? Walaqad fatanna alladziina min qablihim sungguh telah kami uji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladziina sadaqu wa la al Sehingga Allah benar-benar tahu orang yang jujur dan Allah tahu mana orang yang dusta. Maksudnya di sini bukan Allah tidak tahu, Allah itu zat yang maha tahu. Allah maha tahu siapa yang jujur, siapa yang tidak, walaupun tidak ada ujian. Tapi maknanya adalah Allah tunjukkan, Allah tampakkan mana yang jujur dari yang dusta. Maka orang yang jujur dalam keimanannya, dia akan tetap berpegang teguh dengan agamanya, bersabar atas apa yang menimpanya dari berbagai macam fitnah. Maka ini adalah tanda kejujuran. Beda dengan orang munafik. Di mana ia akan lari dari agamanya, meninggalkan agamanya demi menyelamatkan dunianya. Maka ia pun menjual akhiratnya dengan dunia ia menjual akhiratnya dengan dunianya. Kemudian ditanya mal makhraju minha, apa jalan keluarnya? Apa jalan keselamatan dari fitnah itu? Beliau mengatakan kitabullah, yaitu Al-Qur'an yang tentunya masuk pula di dalamnya As-Sunnatun Nabawiyah Asy-Syarifah. Sunnah Nabi yang mulia, yang suci. Ucapan beliau fihi naba'u ma kana qablakum di dalamnya ada berita tentang orang-orang sebelum kalian karena Al-Qur'an berisi akhbar al-umamil madiyah berisi berita-berita tentang umat-umat terdahulu, cerita-cerita tentang mereka, kisah-kisah mereka. Wan naba huwa al-khabar al-muhim. Kalau dikatakan bahasa nabaun fihi nabaun an-naba itu berita penting. Maksudnya adalah bahwa Al-Quran di dalamnya ada kisah-kisah tentang para nabi dan rasul. Al-Quran itu mengabarkan, menceritakan, dan mengisahkan apa yang terjadi di masa lampau. Seakan-akan ia disaksikan saat ini. Agar manusia memiliki pengetahuan dan ilmu tentangnya. Dan mereka juga mendapatkan ujian. Sehingga ketika kita mendapatkan ujian dan cobaan, terjadi berbagai macam fitnah, maka itu bukan sesuatu yang baru. Itu pun perkara yang sudah terjadi dan menimpa orang-orang terdahulu. Namun di antara mereka ada yang binasa, di antara mereka ada yang selamat. Tinggal kita mau ikut golongan mana, meniru jejak kelompok yang mana. Orang-orang yang menentang dakwah para rasul dan tidak sabar dengan berbagai macam fitan, ia lari dari agamanya sehingga Allah binasakan mereka ataukah orang-orang yang tetap berpegang teguh dengan ajaran para rasulnya. Kemudian ucapan beliau wa khabaru ma ba'dakum dan berita apa yang akan ada setelah kalian. Maksudnya Al-Quran dan Sunnah itu mengabarkan apa yang terjadi di masa yang akan datang. Di akhir zaman, dari berbagai macam fitnah-fitnah yang akan muncul. Demikian pula, naam apa yang akan terjadi setelah kematian dari keadaan di kuburan, kebangkitan, dikumpulkannya, kengerian-kengerian hari kiamat. Ini semua diceritakan oleh Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian wahakamu ma bainakum atau wa hukmu ma bainakum serta hukum di antara kalian. Al-Qur'an itu menjadi pemutus hukum ketika terjadi perselisihan. Naam, ketika terjadi perselisihan. Setiap orang harus merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Dialah yang akan memutuskan di antara manusia perselisihan mereka Maka Allah Azza wa Jalla katakan, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا Bila kalian berselisih dalam satu urusan, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, kepada Quran dan sunnah hadis. kalau kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Maka Al-Qur'an akan menjadi pemutus hukum di antara manusia. Atas dasar itulah Allah menurunkannya. Allah Subhanahu wa taala tidaklah menurunkan Al-Qur'an sekedar dibaca dijajik, dijadikan sebagai nyanyian. Naam, untuk dilagukan, bukan sekedar untuk dibaca dan dilagu-lagukan. Diperbagus suaranya dengan sekedar membaca atau bersenang-senang dengan mendengarkannya. Allah tidak menurunkannya semata-mata untuk itu. Tetapi diturunkan pula untuk tujuan yang penting sebagai hakim, pemutus di antara manusia di saat mereka berselisih. Di saat mereka terjadi perselisihan. Hendaknya Al-Quran dijadikan sebagai rujukan. Kemudian kalimat wahwal faslu laisa bil hazli. Dia adalah pemutus atau pemisah dia adalah pemisah. Laisa bil hazal bukan senda gurau. Ini sebagaimana dalam firman Allah, "Innahu laqaulun faslun." Al-Qur'an itu adalah ucapan pemisah. Wa ma huwa bil hazal, ia bukanlah senda gurau. Wal hazal diddul fasl. Al hazal itu kebalikannya dari al fasl lawannya. Fahuwa yafsilu bainal haqqi wal batil. Al-Quran itu akan menjadi pemisah antara hak dengan batil. Menjadi pemisah antara kebenaran dengan kebatilan. Sementara kalimat al-hazl huwa al-la'ib. Senda dan bermain-main. Maka Al-Quranul Karim disucikan bahwa ia memiliki sifat seperti itu. Naam, senda gurau dan bermain-main. Maka jangan sampai pula kita barakallahu fikum menjadikan Al-Qur'an sebagai bahan mainan, candaan, senda gurau apalagi bahan olok-olokan. Bahkan menjadikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala menjadi bahan olok-olokan, senda gurau dan permainan bisa menimbulkan akibat yang sangat fatal. Dijadikan sebagai bahan istihza, olok-olokan, itu bisa menjatuhkan, menjerembabkan seorang ke dalam kekafiran. Na'udzubillah. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Ini yang bisa kita baca dalam kesempatan ini. Masih tersisa penjelasan yang cukup banyak dari hadis ini. InsyaAllah kita lanjutkan pada kajian mendatang. Biiznillahi ta'ala. Tak bosan-bosannya kita selalu mengingatkan dan menasihatkan kepada diri kita dan seluruh saudara kaum muslimin. Untuk mari kita senantiasa bersemangat terhadap kitabullah, Al-Quran dan sunnah membacanya, menghafalnya, mempelajarinya, mendalami makna-maknanya, mempelajari tafsirnya, dan berupaya untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita, selalu berdoa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi istiqamah di atas Alkitab dan Sunnah, di atas hidayah Islam wal iman, di atas hidayah sunnah. Semoga itu semua sampai akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.